antara Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah radhiyallahu anha itu bukan hanya satu dua orang tapi ribuan orang. Ini bukan untuk kemudian menjadi dalil buat kita bahwa kita boleh lebih parah dari mereka tidak. Tetapi menunjukkan bahwa semakin besar cita-cita, semakin besar halangan semakin besar sebuah daulah itu e, akan kita tegakkan, semakin besar pula tantangannya. Jadi kalau kita lihat nanti kita baru bicara oh rumahnya. Kenapa sampai di permasalahan seperti ini? Karena yang diatur itu bukan hanya satu negara, tapi eh, membentang dari timur ke barat. <clears throat> Kita akan kaji satu persatu ini peristiwa hanya terjadi dalam waktu 25 tahun Kemudian akhirnya Osman sampai dengan Ali bin Abi Thalib. Khulafaur Rasyidin sebagai sebuah gambaran saja. Selama ini kalau kita ditanya Khulafaur Rasyidin, yang kita tahu yang paling cuma Abu Bakar, Umar, Osman, Ali itu saja. Berapa tahun kita nggak paham apa yang mereka lakukan kita nggak ngerti. Mana-mana <clears throat> jasa mereka kita nggak tahu. Kita tidak akan bahas tentang Allah dan Umar karena waktunya tidak cukup. Kita hanya Uthman dan Ali di mana di situ ada al fitnah, fitnah yang sangat besar yang menimpa kaum muslimin. Abu Bakar Siddiq memerintah menjadi khalifah hanya dua tahun. Hanya dua tahun. 11 hijrah sampai dengan 13 hijrah. Waktu ini hanya dihabiskan untuk memerangi mereka yang murtad tidak mau membayar zakat Saya al-Qadar dan sebagainya hanya hanya hanya dihabiskan untuk itu sehingga wilayah Islam hanya di Jazirah Arab saja Arab Saudi sekarang belum ada ekspansi keluar <coughs> Umar bin Khattab radhiyallahu anhu barulah beliau merintah sekitar 10 tahun beliau menjadi khalifah Inilah masa-masa ekspansi pengembangan wilayah Islam sehingga seluruh jazirah Arab sampai ke Mesir sampai ke Syria sampai ke perbatasan Persia Kadisia itu sudah menjadi wilayah Islam kalau ke selatan sampai ke Yaman ke Oman, ya, Yaman Selatan sudah dikuasai oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. <clears throat> Kemudian di akhir pemerintahan Umar bin Khattab Persia takluk melalui saat Nabi Waqqas yang menaklukkan Persia. Masih ada beberapa orang yang tidak terima yang kemudian mengirimkan virus Abu Lu'lu'ah untuk membunuh Umar bin Khattab. Itulah peristiwa pembunuhan pertama dari para khalifah. Umar bin Khattab dibunuh pada waktu beliau sholat subuh dan saat itu beliau masih ingin melanjutkan sholatnya. Saat itu beliau masih ingin melanjutkan sholatnya, namun beliau tidak kuat kemudian dilanjutkan oleh orang di belakangnya. Saya lupa Osman bin Affan juga demikian. Beliau memerintah kurang lebih 12 tahun dan insya Allah yang akan kita bahas dalam itu namun mulai dari akhir. Ali bin Abi Thalib wafatnya Osman bin Affan sampai dengan 5 tahun kemudian. Para ulama rahimakumullah, Allah, Umar bin Khattab meluaskan wilayah sampai ke Persia. Sebagaimana Al-Quran, Abu Sabah mengatakan, setiap raja apabila dia menaklukkan satu daerah pasti dia akan menghancurkan daerah itu akan merampok merampah dan sebagainya itu sudah menjadi hal yang wajar namun tidak Islam tidak demikian akan tetapi Walaupun secara fisik itu tidak terjadi, tidak terjadi penghancuran, tidak terjadi apalagi pemerkosaan, tetapi ada orang-orang yang terrebut pengaruhnya, kekuasaannya, seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik di Madinah itu sebenarnya dia akan diangkat menjadi gubernur Madinah, kalaulah Rasulullah SAW tidak datang ke Madinah maka muncullah kebencian kepada Rasulullah karena kesempatan dia menjadi pemimpin hilang dengan datangnya Rasulullah. Nah, orang-orang seperti ini selalu ada. Semakin luas wilayah Islam, semakin banyak pula orang yang dikecewakan. Walaupun kemudian semakin banyak orang yang dimasukkan dalam Islam, namun seluruh musuh pun semakin banyak. Nah, termasuk yang terakhir adalah mereka yang tidak terima dikalahkannya Persia oleh Umar bin Khattab Kemudian mereka mengirimkan Abu Lu'lu' atau Fairuz. Nah. <clears throat> Uthman bin Mari kita coba lihat dulu sekarang. Jadi kira lebih Khulafa Rasyidin itu 29 tahun. Dalam jangka 29 tahun dari Azerbaijan sampai dengan Maroko dikuasai. Asia Tengah sampai Armenia, Azerbaijan, kemudian eh, sampai ke perbatasan Afghanistan, Persia, kemudian ke Teluk <clears throat> Persia, sampai ke eh, Oman, Aden, sampai ke Yaman Selatan, mendekati sampai ke Somalia, terus ke Mesir, Mesir, Libya, Nigeria, maaf, Mesir, Libya, Aljazair, Maroko. Bahkan yang ke utara sampai ke Siprus mendekati ke Turki. Siklus sudah ditaklukkan, tinggal selena lagi melakukan di yang waktu itu menjadi kekuasaan uh, eh, Bizantium. Inilah gambarannya kurang lebih. Inilah wilayah Umar Khattab. Bisa kita lihat Nabi SAW di Madinah di sini, kota kecil yang luasnya saat itu hanya seluas masjid Nabawi. Kemudian Umar Khattab Mesir ditaklukkan di bawah pimpinan Amr bin Ar di bawah pimpinan Zubair bin Awam. Kemudian Syria ditaklukkan di bawah pimpinan Abu Ubaidah Ibn Jarrah seorang yang sangat pemberani ini agak menyimpang dari pembahasan Umar Khattab pernah berkata kepada saudara sahabatnya wahai sahabat seandainya engkau disuruh meminta minta apa ada minta ini, minta itu, macam-macam minta diberikan uang yang banyak akan, akan aku infakkan semuanya minta diberikan harta yang berlimpah akan aku sedekahkan semuanya ketika Umar bin Khattab sedangkan kau sendiri gimana wahai Umar bin Khattab yang berumur aku akan meminta semua orang yang di rumah ini menjadi Abu Ubaidah bin Jarrah apa yang kita ambil uang harta dan sebagainya itu tidak ada manfaatnya kalau yang memegang bukan orang yang amanah. Abu Ubaidah ibn Jarrah, Amin hadir umat Dialah orang kepercayaan umat ini. Abu Ubaidah ibn Jarrah. Dan ketika berdoa, Ya Allah, berikanlah aku sifat seperti Umar bin Khattab. Karena lebih susah daripada Ya Allah, berikanlah aku rezeki yang berlimpah. Pas dikasih rezeki, sifat kita nggak berubah. Sama saja. Ini ada kita kembali ke pembahasan. Ini wilayah Utsman bin Affan. Ini wilayahnya Umar bin Khattab. Utsman menambahkan Asia Tengah, Azerbaijan, ini Azerbaijan dan Armenia serta apa namanya negara-negara Asia Tengah sekarang, Uzbekistan. Ibnu Umar pernah tiga bulan di Uzbekistan di sini. Kemudian Siprus, Salah satu orang yang menjadi uh, syahid adalah di antara kalau tidak salah Abu Ayyub Al Ansari ketika melakukan siklus. Ini Libya, Aljazair, ya, kemudian Maroko, Maghrib. Bahkan sebagian dari mengatakan sampai di sini sudah mendekati uh, Andalusia, Spanyol. Bisa dibayangkan hanya dalam waktu 10 tahun waktu Khattab sudah mempunyai wilayah sedemikian luas dan bagaimana merubah dari ukuran yang seperti itu tiba-tiba masuk ke Islam sementara SDM-nya sangat terbatas kemudian juga alat komunikasi masih sangat sulit bahkan alat tulis menulis tidak seperti sekarang maka wajar kalau kemudian dengan banyaknya pihak-pihak yang ingin menyusup menelikung terjadilah salah paham antara para sahabat. Ini yang akan kita jelaskan sehingga kita tidak pantas menyalahkan Muawiyah bin Abi Sufyan atau menyalahkan Amr bin As atau menyalahkan Ali bin Abi Thalib dengan terjadinya pertemuan ini. Sedangkan kita kirim SMS tulisannya semangat yang ini nulisnya sambil ngopi-ngopi ya wis mangan sing kono kek ngelih karo dede ngelih buktinya wis mangan bahasa yang dipakai oleh SMS adalah bahasa si pengirim perasaan hati si pengirim tetapi dibaca oleh orang yang menerima dengan perasaan dan hati si penerima sing kirele SMS karo biar guyu sing nopo karo nesu jadilah padahal kalimatnya sama. Hanya ia membiarkan satu membaca, menulisnya dengan senyum-senyum, yang satu membacanya dengan dengan marah. Nah, apalagi belum ada alat komunikasi yang seperti sekarang, sehingga salah komunikasi itu sangat gampang terjadi. Gambar jasa Khalifah Umar Osman bin Affan agar kita jangan sampai menganggap bahwa Osman bin Affan itu penyebab dari kekisruhan ini apalagi sampai kita menganggap beliau adalah nepotis ini yang sering kemudian dikritisi pada Said Kutub karena beliau mengkritik kebijakan Osman bin Affan yang cenderung memberikan amanah ke kepemimpinan kepada keluarga-keluarganya. Ini. Kalau kita dalam hal ini adalah menjaga dari mengkritisi namun mencoba memahami kondisi waktu itu. Osman bin Affan adalah orang yang berhasil mengumpulkan mushaf Al-Quran sehingga yang kita kenal sekarang disebut mushaf Usman, karena Osman bin Affan yang mengumpulkannya. Rasul Utsmani. Itulah yang kita kita baca sekarang. Walaupun waktu itu belum ada harokatnya, fathah kasrah belum ada, tanwin belum ada. Fathah kasrah titik baru ada ketika Khalifah Ali. Beliau memerintahkan Abu Aswad Ad-Duali namanya untuk menulis itu. Beliau Osman Affan juga masih Masjid Nabawi membentuk angkatan laut yang akhirnya menaklukkan Siprus tadi. Khalifah pertama yang membentuk angkatan laut. Tadinya kepikiran, oh di Jazirah Arab tengah-tengah pada pasir buat apa bikin armada laut? Ternyata itu dibutuhkan. Dan siapakah orang yang mengusulkannya? Muawiyah bin Abi Sufyan, seorang yang oleh orang Syiah dicaci maki Padahal beliau adalah sahabat yang mulia. Pada masa hari maka Osman wilayah kekuasaan negara Islam sudah mencapai Afrika, yaitu tadi Mesir, <clears throat> kemudian Aljazair, kemudian Madrid atau Maroko sampai ke sana. Sampai ke ujung barat Afrika yang disebut bangsa barbar. Bangsa barbar itulah bangsa yang membuat orang Eropa masuk Islam. Siapakah orangnya? Tarek bin Ziyad yang menamakan Andalusia berawal di sebuah bukit yang disebut Jabal Tarik maka sampai hari ini selat itu disebut Selat Gibraltar singkatan dari Jabal Tarif tetapi karena kebencian Barat kepada Islam maka setiap ada pembunuhan yang bengis disebut pembunuhan barbar padahal justru orang barbarlah yang mengenalkan peradaban Islam ke Eropa umat Islam tidak tahu itu maka ikut-ikutan kita bilang wah kayak barbar jelas Barbar adalah bangsa yang mengenalkan Islam ke Eropa sampai ke Versailles di Prancis sana. Yang keempat, perusahaan wilayah ke barat sampai ke ujung Afrika, Afrika Utara Barat, Afrika Utara sebelah barat, sementara ke timur sampai ke Azerbaijan dan Armenia Asia pernah Afghanistan belum, Pakistan belum, India belum ini awal munculnya fitnah fitnah atau huru hara atau kekacauan itu baru muncul di akhir masa pemerintahan Umar bin Affan yaitu di tahun ke-35 Hijriah awalnya adalah mengganti gubernur Mesir dari Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq diganti Marwan bin Hakam saudara sepupunya anak dari pak leknya ini yang kurang bisa diterima wajar ya. manusia kadang-kadang saya saya apa apa tiba-tiba tidak tiba-tiba dicopot mungkin begitu. Minta penjelasan sebenarnya. Muhammad bin Abu Bakar datang ke Madinah bukan untuk menyerang Utsman, tetapi meminta penjelasan apakah ada kesalahan sehingga diganti atau apa. Namun bersama dengan Muhammad bin Abu Bakar dan Yusuf Abdullah bin Sabah tokoh Yahudi yang masuk pura-pura masuk Islam untuk memporak-porandakan barisan Islam. Inilah kurang lebih. Pemberontak ternyata bukan hanya di satu tempat, tapi dari tiga tempat. Dari Mesir, dipimpin Abdullah bin Sabah, dari Kufa. Ini semua muncul dari bekas-bekas apa namanya wilayah yang ditaruhkan Islam dari Mesir dulu adalah wilayahnya Romawi. Dari Kufa dulu wilayahnya Persia. Dan dari Basra wilayah Persia. Mereka orang-orang yang kehilangan pengaruhnya dengan masuknya Islam. Mereka mau tidak mau masuk Islam untuk memperlindungi untuk melindungi dirinya. Tetapi mereka sebenarnya belum menerima itu. Maka melihat kesempatan untuk melakukan makar ini mereka berbondong-bondong. Dan kebetulan Osman bin Affan lebih mempercayai famili dan kerabatnya untuk menjadi gubernur. Ini sebuah sikap yang tidak boleh disalahkan karena beliau amir, khalifah berhak untuk menentukan selama tidak bertentangan dengan syariat. Nah, adapun diterima dan tidak itu masing-masing punya istihad dan ternyata ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak terima wilayah yang dicakup Islam. Inilah yang terjadi. Guru malah di Madinah. Dan Madinah dikuasai pemberontak pada bulan Dhul Hijjah 3 tahun 35. 2500 orang dari luar Madinah mengepung Madinah. dan kejadian terbunuhnya Utsman bin Affan itu menjadi sangat ramai pas kebetulan yang jadwal piket adalah Al Hasan dan Al Husain putra Ali bin Abi Thalib yang selanjutnya menggantikan Osman bin Affan. Inilah yang dijadikan sebagai isu Oh, Ali bin Abi Thalib telah bersekongkol dengan pemberontak Di saat kedua anaknya menjaga, di saat itu Osman bin Affan meninggal. Osman bin Affan meninggal. Penyusupan dan pecahlah lawan Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Masuk ke sana ke sini. Dan itu memang hal seperti ini biasa terjadi di kalangan kaum muslimin. Turunnya ayat واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها Surat Ali Imran seluruh ayatnya setelah mata yang dalam takullah apa tupati wa tamutunna illa wa antum muslimun halaman kedua sempat itu karena orang Khazraj suku Khazraj di Madinah di panas-panas oleh Yahudi dikatakan itu oh, kenapa kalian sekarang jadi rukun banget dengan suku Aus bukannya sudah ratusan tahun kalian saling bermusuhan suku Khazraj dan suku Aus itu seperti Bani Hasyim dan Bani Umayyah di Quraisy selalu bersaing terus antara satu dengan yang lain. Bani Hashim dan Bani Umayyah itu sama dengan Khazrat dan Aus kalau di Madinah. Mereka berantem terus. Begitu masuk Islam mereka bersatu. Tetapi oleh Yahudi di para generasi. Akhirnya yang satu menyebutkan jasa yang lainnya, yang satu akhirnya mereka sudah berkumpul di lapangan untuk perang. Sahabat lapor kepada selam dan satulah lah turun ayat guru, ingatlah nikmat Allah. Nikmat Allah in kuntum ada. Saat itu ketika kalian saling bermusuhan. Allah Allah qulubukum. Kemudian Allah satukan hati kalian. Dan kalian sudah di bibir jurang neraka. Allah angkat. Tapi sekarang kalian telah akan bermusuhan lagi. Nah, kemudian dengan turunnya wahyu ini, sahabat minta ampun sama Allah dan mereka saling memaafkan. Artinya bahwa benih-benih permusuhan antar suku itu setiap saat bisa dipanasi. Karena memang demikian, itu tabiat orang Arab begitu. Sampai-sampai muncul ungkapan unsur akhaka zaliman Allah berumah. Bantulah saudaramu, baik dia ini ataupun mendolimi pokoknya sedulur itu dibantu walaupun dia yang dolar pun harus dibantu nah, ungkapan ini kemudian oleh Nabi dibetulkan bagaimana membantu yang dolim cegahlah jangan sampai berbuat dolim kalau sebelumnya nggak gitu terus pokoknya kudu dihukum dolim pun harus didukung makanya ketika Nabi SAW diboykot Tiga tahun di bawah Quraisy itu Abu Jahal pun ikut diboikot. Jadi bukan hanya bukan hanya yang Muslim saja, semua Bani Hashim di diboikot. Itu bentuk dari apa namanya kekerabatan, termasuk ketika perjanjian Hudaybiyah belum terjadi Nabi Wasallam mau umroh Beliau panggil Umar, wahai Umar, aku perintahkan engkau untuk ke Mekah melihat situasi. Apa kata Umar? Wahai Rasul, ya Rasulullah, saya tidak punya penjamin di Mekah. Saya pasti akan dikeroyok mereka. Kalau boleh, saya usul Uthman bin Dia masih punya penjamin di sana. Jadi itu tradisi Arab tidak boleh mengganggu tamu yang saya jamin. Kalau Anda berarti Anda mengganggu saya, begitu. Maka walaupun saudara saya zalim, kalau saudara saya jamin, urusannya karena aku. Demikian juga dengan keluarga itu, Ini zalim, tetap kita lindungi. Nah, hal seperti ini terjadi secara turun-temurun dan sudah mendarah daging. Inilah diantaranya. Maka Bani Umayyah waktu itu melihat beberapa orang Bani Hashim berada di pihak yang menentang Osman, Bani Waya nggak terima. Kita lanjutkan dulu Osman wafat syahid pada hari Jumat 18 Zulhijjah tahun 35 Hijriah. Nah, para sahabat radhiyallahu anhum meminta Ali bin Abi Thalib untuk menyelidiki Ibnu Utsman. Tetapi Ali bin Abi Thalib punya ijtihad lain. Ali ingin menstabilkan keadaan terlebih dahulu dan menjaga keutuhan dalam Islam. Walaupun beliau belum diangkat, tapi sudah dipercaya untuk mengambil alih apa namanya situasi. Maka Ali percaya oleh Ali, tolong stabilkan kondisi Madinah dulu. Nah, tolong selidiki siapa yang membunuh Anwar bin Affan. Ini ada 200, 2.500 orang luar Madinah ngumpul semua di Madinah. Tolong ini selesaikan, jangan sampai timbul fitnah di mana-mana. Kenapa? Itulah orang keluarga Uthman tidak terima atas terbunuhnya Uthman. Walaupun sudah Islam, tetap saja bahwa keluarga itu harus dibela manakala dia ditolimi. Nah, bukan berarti membayar buat tidak, tetapi tolong jelaskan ini siapa yang membunuh sehingga kalau memang itu di atas ke, uh, kebenaran ya sudah kalau tidak harus dipisah dan sebagainya. Tetapi Ali lebih memilih untuk stabilkan dulu suasana, baru bisa kita tegakkan mahkamah syariah. Bagaimana bisa tegakkan mahkamah syariah sementara Madinah masih dikuasai oleh memberontak. Ali bin Abi Thalib dibayar oleh para sahabat di Madinah sebagai khalifah. Hanya sahabat di Madinah. Sahabat yang lain belum ada yang mengangkat Ali sebagai khalifah. Ini awal dari apa namanya perpecahan di kalangan sahabat. Sahabat sudah berpecah. Ya. Mu'ad bin Jabal Qiyaman diikuti oleh banyak sahabat yang lain uh, uh, menemaninya. Saat bin Abi Waqqas ke Persia, Abu Bakar Jarrah ke Syria, Awan bin As ke Mesir, Zubair bin Awal, Abdullah bin Abbas, Talha bin Ubaidillah di Mekah. Namun kebetulan Zubair waktu itu sedang di Madinah. Zubair dan Talha sedang di Madinah. Jadi beliau mewakili penduduk Makkah mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah sementara di tempat yang lain belum mendengar kalau Ali bin Abi Thalib sudah diangkat sebagai khalifah. Mereka masih menuntut siapa yang membunuh Uthman bin Affan. Bisa dibayangkan sedangkan hanya nunggu besok puasa atau tidak sesuk ijen traweh ora wis bingung kabeh apa meneh ana khalifah meninggal wasma'u kami amri. Kita kan yang ada SMS, ada internet, ada telepon. Nunggu besok sudah lebaran atau belum saja. Wei, asal masuk kok terus nunggu. Apalagi waktu itu. Maka bisa kita bayangkan suasana kaum muslimin sangat kacau dan itu dijadikan kesempatan oleh musuh-musuh Islam. Ubaidullah bin Abbas pergi kiaman untuk menjelaskan. Ali bin Abi Thalib di atas khalifah, dan kemudian beliau mengutus orang-orang menjadi gubernurnya. Ubaidullah bin Abbas, kakak dari Abdullah bin Abbas. Osman bin Hunain dikirim untuk menjadi gubernur di Basra. Kemudian Qais bin Sa'ad bin Badah bin Jarrah diangkat sebagai gubernur di uh, Mesir. Padahal Marwan bin Hakam masih resmi sebagai gubernur Mesir. Nah ini seluruh ini. Marwan bin Hakam itu seorang senior di Bani Umayyah. Umurnya seantara Abu Sufyan. Dia seorang pemimpin Quraisy waktu itu bukan sembarang orang. Inilah awal-awal. Sementara Marwan bin Hakam juga belum lama masuk Islam, walaupun dia bersahabat. Abu Musa al-Ash'ari diangkat sebagai gubernur Kufah. Sahal bin Hurairah diperintahkan untuk ke Damaskus menggantikan Muawiyah bin Abi Sufyan tapi nggak berani dia balik karena mendengar kabar di Damaskus sudah terjadi huru hara ramai mereka sudah mau mengangkat Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai khalifah maka Sahal bin Hunayah pulang ke Madinah Muawiyah bin Abi Sufyan mempertanyakan perangkatan Ali padahal Ibnu Osman belum ditemukan. Ini permasalahan awal. Kenapa sudah diangkat khalifah sedangkan pembunuh khalifah yang lama belum ditemukan? Beliau khawatir akan muncul anggapan bahwa Ali lah yang mengkudeta Osman bin Affan karena saat itu Al Hasan dan Al Husain yang mendapat giliran tiket. Jadi kalau kita mencoba memahami, oh memang kabarnya kan simpang siur, kabar itu berkabur, titik duit mesti kelong, titik kabar mesti tambah. Nah, titik duit biasanya kelong ya. Saya nah, yang pesen itu karena ditambah. Dalam kondisi seperti itu, untuk yang susah sementara temperamen orang Arab adalah sangat keras dalam artian memang ngomongnya aja keras-keras seperti itu. Sehingga sangat wajar ketika kemudian Muawiyah meminta, tolong jangan dulu diangkat khalifah. Supaya jelas kaum muslimin ini jangan sampai ada tuduhan bahwa Ali telah menggoda Rasulullah bin Hatta Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin pun ketika Zubair bin Awam dan Turhabil Ubaidillah pulang dari Madinah memberitahukan wahai umat mukminin Saatnya kita membayangkan kok sudah diangkat? Kan belum ketahuan siapa pembunuh. Jadi di situ sahabat pecah menjadi dua. Maafun apa? Terjadi ikhtilaf, bukan pecah. Satu kelompok menginginkan jelaskan dulu siapa pembunuh. apa kenapa Ali hanya diberi tugas untuk mencari pembunuh Utsman bin Affan. Kalau sudah ketemu tidak apa-apa, selanjutnya jadi khalifah, tapi jelaskan dulu supaya tidak tambah kisru. Gitu. Tolhah dan Zubair kembali ke Mekah untuk memberitahukan kepada penduduk Mekah, sahabat yang di Mekah, umur Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwa Abdul bin wafat dan penggantinya adalah Ali bin Abi Thalib. Ternyata sampai di Mekah, sebagian penduduk Mekah kurang setuju dengan istihad para sahabat di Madinah. Jadi waktu itu penduduk Madinah, sahabat Madinah sepakat mengangkat Ali sebagai khalifah sementara beberapa kelompok sahabat di kota-kota lain masih mempertanyakan jangan dulu dong jelaskan dulu cari dulu siapa pembunuh khalifah Nanti akan kita bahas alasan masing-masing. Inilah kita lihat hubungan kekerabatan Umayyah yang kemudian kita kenal sebagai Bani Umayyah, anak turun Umayyah. Dia punya anak Abdul As dan Har Har itu bapaknya Abu Sufyan. Abu Sufyan itu bapaknya Muawiyah. Utsman punya bapak Affan, Abdul As. Berarti ini masih tunggal mbah buyut masih dekat antara antara Uthman, Muawiyah, Marwan bin Hakam. Marwan bin Hakam adalah gubernur Mesir yang diangkat oleh Uthman bin Affan. Muawiyah adalah gubernur Syria yang diangkat oleh Uthman bin Affan. Sehingga mereka tidak terima orang yang mengangkat saya dibunuh, tapi tiba-tiba sudah diganti orang lain, nggak bisa begitu. Gitu, kurang ya. Jadi itu sesuatu yang wajar. Perbedaan di antara sahabat adalah manusia. Sahabat adalah manusia yang suatu ketika bisa berselisih, suatu ketika langsung bisa rukun. Ini kita melihat sebagai sisi manusia dan sahabat, walaupun semua istihadnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang tidak ada yang boleh dicela karena Nabi SAW mengatakan, La tasubbu ashabi. Janganlah kalian mencela, mencaci sahabatku. Karena walaupun kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, tidak akan bisa menandinginya walaupun seujung kuku. Alhamdulillah <clears throat> Inilah hubungan kerabatan. Ini yang dikritik oleh banyak sejarawan, banyak politikus, banyak penulis yang dianggap sebagai kesalahan Utsman bin Affan di akhir masa pemerintahan beliau setelah sebelumnya melakukan banyak kebijakan yang luar biasa. Utsman bin Affan pula yang memperbaiki per, apa namanya eh, <clears throat> sistem sistem keuangan negara, administrasi negara itu Utsman bin Affan beliau membayar orang yang bekerja di Baitul Mal itu diantaranya adalah yang meneruskan dengan Umar bin Khattab ya. namun di akhir memang Allah berikan ujian beliau lebih banyak mengganti orang-orang kepercayaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu diganti dengan kerabat-kerabat beliau di antaranya gubernur Mesir Muhammad bin Abu Bakar diganti Marwan bin Hakam sepupunya. Kemudian gubernur Syam Abu Ubaidah bin Jarrah kalau tidak salah diganti Muawiyah bin Abi Sufyan. Setiap sahabat punya kelebihan dan punya kekurangan. Muawiyah adalah sahabat yang sangat lihai dalam strategi. Amr bin As juga demikian. Bahkan Rasulullah mengatakan wahai Amr bin As, Cara berjalan berjalanmu itu adalah cara berjalan seorang gubernur. Saya begitu, saking wibawanya sama genas. Cara berjalan berjalanmu itu cara berjalan seorang gubernur. Kita Amr bin dan beliau seorang ahli taktik, strategi pertempuran. Perselisihan antara Ali dan Muawiyah. Muawiyah menuntut diadilinya pembunuh Utsman Rahman. Karena biar bagaimanapun dia adalah gubernur yang diangkat ke antara. Dia punya hak untuk mempertanyakan. Boleh pemberatan yang Nabi Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah sebelum semua pemerintah Utsman diadili. Diperkirakan jumlah mereka sekitar 2.200 orang yang dipimpin oleh Abdullah bin Sabah seorang Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Inilah muncul awal kelompok pertama dalam Islam yang disebut Sabai atau sekarang menjadi Syiah Rafidah. Ini muncul di masa Uthman bin Affan. Dialah tokoh pembuat Syiah. Jadi kalau Syiah sama Yahudi itu kakak kakak berarti saudara kembar. Nah kalau Ahmad bin Nakib gitu ya katanya manusia Yahudi itu nah itu bohong nanti akan ketahuan insyaallah kata asalnya ini sama ini Abdullah bin Sabah adalah pendiri aliran Syiah jadi Syiah itu pertamanya disebut Sabawi orang-orang kelompoknya Abdullah bin Sabah Nah kemudian di Syiah atau sempalan itu setelah Khalifah Ali bin Abi Thalib diberi nama Syiah. Kemudian lebih terkenal dengan Rafidah karena Rafidah menolak seluruh keputusan dari para khalifah itu. Rafidah. Ali menolak untuk mengeksekusi atau menyerahkan tawanan perang dari berontak karena menurut beliau tidak semua yang tertangkap terlibat langsung dalam Utsman dalam beberapa kitab hadis ada sahabat-sahabat ahli badar yang ikut terbujuk mendukung Abdullah bin Sabah karena mungkin buat mereka atau karena mereka kurang informasi sebagai manusia wajar saja. Hatib bin Abil Baltah seorang pejuang Badar karena khawatir keluarganya akan kena dampak perang Uhud, maka beliau kirim surat kepada keluarganya, segera keluar dari Mekah. Mekah mau diserang. Beliau mengirim ke saudaranya, ke keluarganya, ketangkap suatu di jalan. Maka dituduh beliau sebagai mata-mata. Padahal tidak, jadi orang yang tidak tahu sebab-sebab kenapa Hatib bin Abil Baltah lalu mengirimkan surat terhadap dia sebagai mata-mata penelitian. Sampai saking marahnya Umar bin Khattab mengatakannya Rasulullah izinkan aku memenggal kepala munafik ini. Karena surat itu ketangkap akhirnya rencana Nabi SAW tercium. Padahal itu karena kelubuan, bukan kelubuan karena kekhawatiran. Kekhawatiran Hatib bin Abdul Balta terhadap keluarganya akan seperti sahabat-sahabat yang terbunuh di perang Badar. Itu alladzina tawaffahumul malaikatu qalu dzalimi anfusihim qalu bima kuntum qalu kunna mustad'afin qalu alam ta'lam takuna Allahu akan fatuhajiru biha. Ketika para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, pada waktu perang Badar ada beberapa orang sahabat mustad'afin yang lemah mereka sudah masuk Islam, tetapi tidak ikut berhijrah. Mereka menyembunyikan keislamannya. Akhirnya ketika perang Badar, mereka dipaksa oleh tuan mereka untuk membela Quraisy. Mereka ikut berperang dan mereka mati. Di manakah tempat mereka di surga atau di neraka? Turunlah ayat, yaitu orang-orang yang dimatikan oleh malaikat, lalu yang dalam keadaan menganiaya diri mereka sendiri tidak mau berhijrah. Kalau mereka ditanya oleh malaikat bima kuntum, kenapa kalian di situ? Di mana kalian waktu itu? Kalau kunna min, Sahabat itu menjawab, kami orang lemah. Malaikat mengatakan, bukankah bumi Allah itu luas? Kenapa engkau tidak berhijrah? Karena ayat ini sudah turun, Hati tidak dibatah takut keluarganya yang di Mekah akan dipaksa ikut perang Uhud kemudian terbunuh jadilah mereka tadi ahlul maka dia kirim surat nah, tindakan-tindakan seperti ini kan sesuatu yang manusiawi ya nah dan ternyata sebuah kesalahan fatal surat itu ketangkap nah, sama dengan para sahabat di sini mereka tidak tahu apa yang terjadi mereka datang ke Madinah hanya untuk meminta kejelasan dilalai bareng-bareng taruh mau baik Abdullah bin Sabah ikut ditangkap ya kan gitu sehingga bisa nanti dicari dalam beberapa sahabat utama itu ikut kelompok Abdullah bin Sabah ini musuh-musuh Islam seneng banget nih loh itu sahabat perang badar saja ikut dukung Abdullah bin Sabah ada lima kalau nggak salah tapi ya tadi karena mereka kurang informasi wajar masing-masing sahabat itu ada yang cuma hafal ada sahabat yang cuma hafal surat al-ikhlas Kalah pun kita sama ya apa. Tapi seperti itu ada sahabat yang bahkan tidak apa namanya <coughs> tidak tahu banyak tentang Islam. Wajar tapi mereka adalah sahabat. Maka sahabat-sahabat ini ada punya kekurangan. Maka Ali bin Abi Thalib tidak mau semua dihukum gimana ada yang tidak langsung. Maka harus dilakukan peradilan yang adil. <coughs> Inilah. Ali bin Abi Thalib untuk membuat peradilan syariah yang adil harus ada khalifah baru harus dibayar terlebih dahulu sebelum melakukan peradilan syariah atas pemerintah itu supaya jelas ada akhirnya. barulah ditegakkan peradilan. Ini dua istihad yang berbeda. Semoga Allah meridai mereka dan seluruh sahabat dan Semoga Allah meridai istihadnya Muawiyah dan juga istihadnya Ali bin Abi Thalib. Sampai di sini insyaallah kita paham ya bahwa munculnya perselisihan adalah karena sama-sama menginginkan ditegakkannya keadilan. Yang satu menginginkan jangan dipilih dulu khalifah sebelum diadili pemberontaknya. Yang satu, ya justru karena ada pemerintah ini segera dipilih khalifah baru ditegakkan mahkamah syariah begitu. Ini kan dua pendapat yang sama-sama eh, kuat dan masing-masing punya pendukung. Dan jangan lupa wilayahnya itu dari ujung ke ujung bukan hanya satu kampung ya. Dan masing-masing tidak bisa berangkat Muawiyah itu masih di Syria. Ali bin Abi Thalib di Madinah. Kemudian Abu Musa sudah di Kufah. Aisyah dan sudah di Makkah. Abu bin As bergabung dengan Muawiyah. Abu bin As adalah gubernur Mesir. Mantan katanya. dia. Salah bin As-Samad dari Hiris, Syria, meminta kesediaan Muawiyah untuk menjadi khalifah. Sejak itu muncul dualisme kemudian dalam Islam. Jadi di Madinah diangkat Ali bin Abi Talib di Syria Muawiyah diangkat menjadi khalifah. Jadi bukan Muawiyah yang mengangkat dirinya sebagai khalifah, tetapi Surah bin bin as seorang sahabat beristihad ya, antum sebagai pengganti khalifah uh, eh, Utsman bin Affan. Jangan lupa di sini para sahabat juga mempunyai sisi-sisi manusiawi. Ya. Muawiyah itu bukan sahabat seperti yang digambarkan oleh Syiah. Muawiyah itu pemimpin yang piawai. Dari sejak dia muda sudah menjadi panglima di Quraisy. Amr bin As juga seorang keturunan pemimpin. Jadi wajar kalau kemudian menurut saya yang paling pantas itu Muawiyah dia sudah pernah menjadi gubernur di Syria, sudah pernah menjadi sementara Ali bin Abi Thalib belum pernah sekalipun menjadi gubernur. Barangkali di antara pertimbangan seperti itu dan lain sebagainya. Ya. Maka kemudian mengangkat ini. Ini sebuah istihad yang dampaknya sangat luas dualisme kepemimpinan. Ali bin Abi Thalib bahwa terpecahnya umat Islam adalah musibah yang jauh lebih besar dibandingkan terburuknya Osman bin Affan ini. Ali bin Abi Thalib betul Osman terburuk itu musibah. Tapi kalau kemudian karena ini umatnya berpecah, itu musibah yang jauh lebih besar. Dia tidak mau itu terjadi. Beliau tidak mau itu terjadi. Beliau kemudian memutuskan untuk pergi ke Syam. Nah, di sini pergi ke Syam nggak sendirian, bersama pasukannya 25 ribu bukan itu masalah lain Nek dewe terpopo bareng-bareng wong wong kene. Beliau kemudian suatu perpisahan bersama pasukannya menemui Muawiyah untuk membicarakan masalah ini menjaga demi menjaga rumah umat. Ali bin Abi Thalib tidak ingin terjadi perpecahan maka beliau ke Syria ke Syam bukan untuk menyerang tapi untuk ber dialog dengan Muawiyah bin Abi Sufyan Mari kita lihat ternyata Rasulullah SAW sudah memperingatkan jauh-jauh hari sebelumnya. Dari Abi Lamrah, dari Qais, beliau bertanya kepada Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, <clears throat> "Apakah yang kalian lakukan ini tentang pembelaan untuk Ali adalah semata pendapat kalian atau pesan yang Rasulullah SAW pesankan untuk kalian. Ya, para Akais bertanya, wahai Ammar, engkau membela Ali, engkau mengajak orang untuk membela Ali itu istihadmu atau pesan Nabi Muhammad SAW kepadamu? Ini para pengikut sahabat, para tabiin katanya, para rakyat biasa saja, para amal, sahabat yang terkemuka. Kamu Pak hukum Ali itu apa karena istihad kamu atau karena pesan Nabi SAW? Maka Ammar menjawab, Rasulullah SAW tidak pernah berpesan secara khusus untuk kamu yang tidak boleh pesan untuk seluruh manusia. Ammar menjawab, tidak ada. Nabi tidak berpesan untuk membela siapa-siapa tidak ada. Baik para saya maupun para orang lain tidak. Akan tetapi Hudaifah ibnu Yaman mengabarkan kepadaku dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda. Ya. Tidak ada pesan dari Nabi, cuma Hudaifah pernah ngasih tahu saya bahwa Nabi pernah bersabda ini sabdanya. Sesungguhnya di antara sahabatku ada 12 orang munafik. Kesabaran yang luar biasa 12 orang kafir ini akhlaknya seperti sahabat. Bayangkan sampai tidak ada satupun orang yang tahu kecuali Rasulullah SAW dan beliau hanya memberitahu kepada Hudzaifah bin Yaman dan beliau melarang sahabat yang lain untuk tahu. Jadi Hudzaifah memberitahu Ammar 12 itu ada di biasa. Tapi tidak diberitahu siapa siapa. Jadi 12 sahabat yang ternyata munafik itu ada di pihak Muawiyah bin Abi Sufyan yang ngobok-ngobok kaum muslim. Ini kita sekarang mendapatkan ternyata permasalahannya adalah musuh itu sudah sangat sabar sejak masuknya Rasulullah ke Madinah 10 tahun beliau 12 orang ini bersikap seperti sahabat sehingga tidak ada satupun yang tahu bahwa hatinya masih kafir. Jadi wajar tuh kalau sekarang itu nggak digaji loh, apalagi sekarang digaji. Para intan itu wah sabar benar. Oh, orang digaji 12 tahun, 10 tahun semasa Nabi jihad ikut jihad, lapar ikut lapar, capek ikut capek, padahal hatinya menentang. Qiyamullah itu Qiyamullah, yang itu infak. Semua anak sahabat dia tirukan. Hatinya kabir Hatinya kabir Nunggu sampai Osman bin Affan 30 tahun ke 35 Hijriah 35 tahun 12 orang sabar pura-pura menjadi orang mukmin hatinya kabir inilah puncaknya di saat Osman bin Affan terbunuh mereka mendapatkan kesempatan karena datang bala bantuan dari Abdullah bin Sabah dari Ufah juga datang Abu Lu'lu'ah dan konco-konconya itu nggak sendirian dari Persia orang banyak juga begitu melakukan pengkhianatan maka kesempatan itu jadikan kesempatan untuk mengobrak abrik barisan kaum muslimin Ammar bin Yasir diberitahu oleh Kota Ibn 12 orang itu ada di berpihak Muawiyah. Maka aku Amr bin Yasir berpihak di Ali bin Abi Thalib. Kira-kira demikian. Adapun <clears throat> mereka tidak akan masuk surga sehingga utang masuk ke dalam lubang jarum. Lapan dari mereka itu akan dimusnahkan oleh Jubairah, yaitu api dari neraka yang tanpa pada punggung mereka sehingga menembus dalam mereka. Adapun tentang yang empat orang lainnya, aku tidak ingat apa yang disampaikan oleh Syaikh. Hadis riwayat Muslim. Saya dapat hadis ini justru dari websitenya orang Syiah. Mereka mengatakan bahwa bukti bahwa di antara sahabat Nabi itu yang kafir ini ayatnya untuk menguatkan bahwa ada sahabat yang kafir. <clears throat> Dia bertahan di sini dengan versi mereka. Nah saya cek di Muslim ada, matanya ada tapi tidak sebutkan. Nanti bisa cek di Sahih Muslim dengan dengan <clears throat> keyword dengan kata kunci Dubailah. Bisa cari di Maktabah Syamilah kata kalimat Dubailah itu. Itu hadisnya merujuk ke sana. Sampai-sampai apinya pun khusus. Api neraka diberi nama khusus untuk mencabik-cabik tubuh 12 orang munafik yang bersabar menjadi pura-pura menjadi sahabat. Ini bayangkan betapa sabarnya untuk masuk neraka. Ya, Fama asbarhum alamna Betapa sabarnya mereka untuk masuk neraka Kalau yang masuk surga malah sabar 12 tahun 35 tahun baru baru mereka menampakkan keasliannya. Setelah 35 tahun baru nampak aslinya. Itu pun tidak ada yang tahu. Amar ngomong seperti ini nggak tahu siapa orangnya. Karena Abu Daifah tidak memberitahu. Maka ketika terjadi seperti itu, manakala ada sahabat yang wafat, akhirnya menunggu Hudzaifah bin Lewan. Kalau Hudzaifah bin Lewan mensalati, para sahabat mensalati. Kalau tidak berarti oh ini satu di antara dua belas itu. Oh ini di antara kita lanjutkan. Pasukan Mekah yang dibimbing oleh Aisyah, telah dan Zubair di Basrah. Nah, melihat Ali. Nah, ini kita lihat. Aisyah itu bukan pasukan. Aisyah radhiyallahu sendirian Beliau umul mukminin yang masih hidup waktu itu. Yang lainnya sudah wafat. Beliau istri Nabi SAW. Walaupun usianya lebih muda dibandingkan yang lain, tetapi beliau dihormati karena istri Rasulullah SAW. Beliau beristihad, saya harus menyusul Ali untuk ikut menyatukan Ali dan Muawiyah. Abdullah bin Abbas ya Umar Mukminin jangan keluar. Kalau kamu keluar akan muncul fitnah baru itu Abdullah bin Abbas. Salah seorang sahabat yang oleh Nabi dikatakan dia mempunyai kemampuan untuk apa ilmu gaib karena izin Allah. Ya. Surat Al surat eh, Al-Imran ayat 7 termasuk ar-rasikhuna fil ilm orang yang ilmu yang mendalam sehingga beliau diberikan ilmu min ladun min, min ladunka min, min ladun apa min Allah dari sisi Allah dan disebut orang bilang laduni nah, itu orang orang bilang ilmu laduni mau coba judulnya sekarang di sini di sini Quran sudah ada kan? nah, ini ya nah, buku apa wah itu nah, bukan mudeng di sini ngejak kebaikan nah, itu. Aisyah berangkat bukan bersama pasukan, sendirian. Maka tidak tega Umar Khattab berjalan sendirian. Zubair, Zubair adalah kakak ipar adik kakak ipar Aisyah. Karena istri Zubair Asma binti Abu Bakar itu kakak Aisyah. Zubair kembali. Melihat Zubair keluar, Talha bin Ubaidillah, wah itu sahabat dekat saya ini. Resok, memang. sampai di kampus, waduh mau kemana? rombongan, jadilah ratusan orang, bahkan sampai ribuan. Padahal tujuannya hanya untuk mengislah. Namun, ya karena di jalan juga ada bahaya ini, mereka yang bawa senjata seadanya. Tapi ini bukan pasukan tempur, ini milisi saja. Orang yang bersimpati kepada Aisyah yang ingin mendamaikan Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah. Jadi ini bukan pasukan ya. Di saat yang sama Ali bergerak menuju Syam. Ali menuju Syam, Aisyah, telah dan Zubair menuju ke Basra. Padahal jauh sebelumnya Nabi SAW mengingatkan, jauhilah tempat-tempat ini. Kalau kalian datang ke sana yang adalah kekacauan. Mendengar bahwa Aisyah, telah dan Zubair menuju Basrah. Informasi yang sampai ke Ali bin Abi Thalib salah atau sengaja di apa dipelencengkan seolah-olah Talha Zubair bin menghimpun kekuatan orang-orang Basrah untuk menentang Ali bin Abi Thalib berbalik arah Ali bin Abi Thalib ke Basrah untuk mencegah rombongan Ali Aisyah dan Zubair bin dalam kondisi nggak ada handphone, nggak ada apa, zaman dulu waktu kita masih kecil ada keluarga kerabat meninggal itu harus tunggu telegram dulu kan, Telegram ke kantor kecamatan ya tekan telung dina baru baru nyampe. Sudah dikuburkan kemarin-kemarin baru datang. Itu jalan modern kayak apa ya, zaman dulu sehingga wajar simpang siurnya berita. <clears throat> Mau berangkat ke mana ke Syam berbelok ke masa. Kita lihat di sini pasukan Mekah. Jadilah pasukan. Mau nggak mau hanya wah kalau berangkat tanpa anu bahaya nanti. Macam-macam. semua kemudian beliau matius Kita rame-rame ya ada yang baca, cangkul, ada apa segala macam lah semuanya milisi. Ali bin Abi Talib dari Madinah mampir dulu ke Kufah. Di situ ada Abu Musa al Inilah yang disebut peristiwa Basrah atau peristiwa Waqiatul Jamal, perang terunta. Ali bergerak menuju Kufah, pasukan Mekah hampir sampai di Basrah. Saat sampai di sebuah tempat yang namanya Halqah, Tiba-tiba seluruh anjing di kota itu menggonggong semua. Seluruh anjing di kota itu menggonggong, tersentak Aisyah radhiyallahu Astagfirullah. Ini kota apa ini? Ada yang mengatakan Hawa. Tersentak Hawa. Saat itu pula Aisyah langsung saya tidak akan melanjutkan perjalanan. Saya harus pulang Mendengar kata halak, Aisyah lalu saya harus pulang sekarang juga. Kata Zubair, ini belum up, ini baru perbatasan menuju up. Ada apa? Rupanya Aisyah teringat Suatu ketika beliau kumpulkan para istri-istrinya Nanti insya Allah ada yang sana Wahai para istriku Suatu saat nanti Kamu akan tahu tentang dirimu. Manakala salah satu di antara kalian sudah digonggongi oleh anjing Hawa. Jadi Nabi sudah diberitahu oleh Allah Suatu saat nanti ada di antara istrinya Akan sampai ke kota yang mungkin dia belum tahu Kota hawa akan digonggongi oleh anjing Di hadis yang lain Ada salah satu istriku yang akan naik ontak yang kemudian digonggongi anjing-anjing hawa yang kemudian karena itu terjadilah pembunuhan di kiri dan kanannya puluhan orang banyak orang yang terbunuh tetapi beliau istriku ini selamat walaupun hampir celaka nanti insya Allah Aisyah ingat itu semua ya Aisyah radhiyallahu anha ingat itu semua beliau mengatakan tidak ada yang bisa saya lakukan illa wa anni tali'ah kecuali saya wa illa wa anni raji'ah kecuali saya harus pulang ke Mekah. Wes ngeyel Aisyah itu. Pulang tidak ada kata lain selain pulang. Lah sudah sampai sini tanggung kita mau islah, ada kepentingan yang lebih besar. Karena mungkin gitu kan. Kita bukan mau berperang, kita mau islah. Sementara Nabi sudah memberikan warning. Kalau kamu teruskan, kiri kananmu akan terbunuh. Ini. Aisyah. Alhamdulillah di sini. Beliau merasa bahwa Zubair, oh ini belum haus, padahal sudah anjing anjing sudah menggonggong. Nah, terjadilah pertempuran Daud, perang unta, perang Jamal 10 Jumadil Tsani tahun 36 Hijriah. Aisyah radhiyallahu anha dan Ali bin Abi Thalib bertemu. Walaupun sebenarnya bukan mereka, tapi para pengikut-pengikut yang nggak tahu ini. Wah, jumlahnya ribuan ayo Rame itu bikin tenda, ada yang lempar duluan. Rame lah. Jangan lupa, di dalam setiap kelompok kaum muslimin sudah ada penyusup-penyusup yang menjadi provokator. Maka kalau kemudian kita sekarang tidak mengambil pelajaran dari ini, selamanya umat Islam tidak akan pernah bisa membentuk barisan yang kuat. Sedangkan mereka tahajudnya sangat tinggi, Rukyatnya sangat kuat, hampir dikata merupakan tidak ada cacatnya karena haul ulum itu pun bisa tercabut-cabut ya karena sifat manusia mereka tentunya. Ali <clears throat> bergerak menuju Basrah. Beliau melihat bahwa oh, orang Basrah kok berada di belakang Aisyah radhiallahu Ali bukan untuk menyerang. Ali mengingatkan aku sudah diangkat sebagai khalifah tidak boleh lagi ada khalifah selain aku itu sabda Nabi SAW jadi tidak mau menyerah mau tahu yang memimpin adalah Ummul Mukminin ibunya tetapi ini masalahnya ini saya lihat saya melihatkan peringatan-peringatan Rasulullah yang kemudian menyadarkan seluruh sahabat yang terlibat di perang jalan, Tetapi mereka kalah jumlah dengan para penyusup dan orang-orang yang tidak tahu tentang ini semua. Jadi waktu itu sahabat sudah pecah kemana-mana, terpecah kemana-mana. Tadi kita lihat. Lafaz Pak Zawahid ya. disebutkan, saya langsung ya Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda kepada istri-istri beliau, Alangkah sedihnya Salah seorang di antara kalian nanti akan menunggang unta yang jinak keluar dari Mekah lalu akan digonggong oleh anjing-anjing kota Hawat. Persis tidak seperti yang dilakukan Aisyah. Setelah itu akan terjadi pembunuhan di kiri dan kanannya dengan jumlah korban yang banyak. Lalu ia akan selamat setelah peristiwa itu, walaupun hampir saja ia menjadi korban kurang tahu apa ya kurang jelas apa sabda Nabi Aisyah hanya karena satu ucapan Zubair ini bukan hawab <laughs> ini masih pinggir Hoapus itu nah, sama Kartosuro itu bukan Solo bagi wong Solo bagi wong Gerabak wes lebih Solo gitu ya bagi Wong Solo belum sampai ke mana itu eh, kerten belum belum Solo. Nah, bagi saya jangankan ke Asalam, Kartosuro wis tekan Solo kan gitu. Kalau nyampe Pajang wis saya wis tekan Solo kan gitu. Di SMS sudah sampai ke Solo. Sementara orang yang pernah ke Solo mengatakan ini masih Sukoharjo. Masalahnya kan bukan solo atau sukarjonya, bukan hawab atau bukan atau hawabnya, tetapi di situ anjing semua sudah menggonggong. Itu di situ. <clears throat> Jadi ternyata para sahabat pun terkadang karena sisi-sisi manusianya hilang, apalagi kita. Ya. Maka kalau kemudian hanya karena pulang ini kemudian dianggap tidak pernah salah, itu keliru. Ini apa bukan kesalahan yang fatal ini? Nabi sudah tetapi semua bukan karena nafsu mereka, tapi karena keinginan yang besar untuk melakukan islah. Kita ambil pelajaran di sini. Niat yang baik dari Aisyah, manakala rambu-rambu sudah diberikan Rasulullah SAW, walaupun beliau merasa bisa untuk menghindarkan ternyata maksud maksud adalah orang yang oleh Allah diberikan kemampuan bahdul nazar jauhnya pandangan Aisyah keliru nama ini ya, kita tidak boleh mencelanya ya, karena ini adalah ini. dan ternyata Aisyah melanjutkan perjalanannya dan tidak pernah digonggongi anjing lagi berarti betul kan tadi itu anjing <laughs> Ayo kok terus sakit. Alasan Aisyah, saya bukan untuk berperang, saya ingin mengislah Ali dan Muawiyah. <clears throat> Aisyah pernah diberitahu oleh Nabi SAW, "Kaifa biki idza nabahat di kila hawa?" Wahai Aisyah, bagaimana keadaanmu nanti akan kamu ketahui jika engkau telah digonggongi anjing-anjing kota Hawa Jelas sekali kan? Ini hadis sahih rawahu rawahu Muslim maksudnya itu rawahu Muslim. Sementara Zubair bin Awam Nabi mengatakan Nabi bersabda kepada Zubair bin Awam, sungguh engkau akan memeranginya sedangkan engkau di biaya Muawiyah. Waktu itu mereka sedang berkumpul bertiga. Ali, Zubair dan Ammar. Ali Betulkah engkau mencintai mencintai Zubair? Betul. Zubair engkau mencintai Ali? Betul. Kemudian Rasul meneruskan ayat mereka Wahai Zubair, engkau nanti akan menang. Wahai Ammar, engkau akan dibunuh oleh kelompok pemberontak. Itu sudah diberitahu oleh Nabi SAW. Maka ketika Ali bin Abi Thalib ketemu dengan Zubair, yang pertama dikatakan, Zubair, ingatkah engkau peristiwa itu? Peristiwa yang mana? Ketika Nabi mengatakan, engkau akan membunuhku dan engkau di pihak yang zalim. Saat ini langsung Zubair Awam istighfar pulang dengan lagi Talhah diingatkan, Talhah Ali dalam di pihak yang benar. Telah Zubair tidak ikut perang, beliau langsung mundur. Namun kelompok yang sudah memanas-manasi tidak terima dengan sikap ini. Pada waktu sholat subuh keduanya dibunuh. Jadi bisa kita bisa kita tergambar sekarang ya bahwa ternyata para sahabat tidak ada niat sedikit pun untuk mengadakan peperangan. Ini yang tidak banyak diungkap oleh orientalis tidak diungkap oleh hadis-hadis semua yang mengungkap bahwa tidak benar Zubair Aisyah dan Talha memerangi Ali bin Abi Thalib. Ada kan Rasulullah Ammar, Rasulullah SAW berkata kepada Ammar, "Taktuluka al-fi'atul badiyah." Wahai Ammar, kelak engkau akan dibunuh oleh kelompok yang memberontak tanggal 9 Dhul Hijjah kalau tidak salah Ammar Syahid perang berhenti lihatlah Ammar telah syahid dan Rasulullah mengatakan pembunuhnya adalah pemberontak kalian pemberontak ini sahabat langsung berhenti saat melihat Ammar syahid semua sahabat waktu itu menyesali karena ternyata Rasulullah telah hadis riwayat Muslim ya, hadisnya sahih maka yang membunuh hamba adalah pemberontak karena di sana ada 12 orang munafik 12 orang kalau sahabat semua ya Pak sembarangan kan dan ternyata munafik dan ternyata Muawiyah tidak tahu bahwa mereka itu munafik Amr bin As tidak tahu bahwa mereka munafik. bin tidak tahu bahwa mereka itu munafik. Ini mulai tergambar ya. Bagaimana kondisi waktu itu? Sehingga kita tidak lagi kemudian bingung bersikap. Kalau ditanya, bagaimana sikapnya terhadap Muawiyah? Muawiyah tidak tahu informasi secara komplit. Aisyah tidak tahu informasi secara komplit. Itu karena miskomunikasi dan informasi. Mari kita lihat selanjutnya mudah-mudahan waktunya cukup. Enak ya kalau eh, ngaji kayak gini ya. Gambarnya ini eh, eh, seharian tinggal gue buka komputer itu ajaran. Ali berhasil menguasai sebagian besar khilafah Islam jadi waktu itu semua sudah berhasil di disatukan eh, oleh Ali bin Abi Karena ternyata wakil Jamal tidak terjadi, perang berunta tidak terjadi, tidak jadi perang. Namun Aisyah tertangkap. Nah, Aisyah tertangkap kemudian diantar oleh Ali bin Abi Thalib diperintahkan untuk mengantar ke Mekah. Tidak sebagai tawaran perang, Alhamdulillah. Nah, ini yang membuat Khawarij kemudian diam 12.000 orang khawarij taubat. eh, tapi kalau ceritakan sekarang nanti nggak selesai-selesai ya. Bukan hanya Kak Seto yang sudah cerita ya. Setelah beliau menguasai Basra Ali langsung ingin Ali bergerak ke Syam dan sampai di Sifin. Daerah yang namanya Sifin pada bulan Dzulhijjah bersama 120 ribu pasukannya. Setahun kemudian. Jadi perjalanan yang lama kan terbunuhnya Osman itu Dhul Hijjah Ali sampai di sipil Dhul Hijjah satu tahun perjalanan jadi bukan hanya seminggu dua minggu itu proses yang panjang sehingga isu semua sudah rakan darurat. Muawiyah sampai di sini bersama 90 ribu pasukan berarti 210 ribu orang tumplek di kota Sifin kota kecil seperti itu tumblek-blek 120 pasukan Ali dengan 90 ribu pasukan Muawiyah mau berdamai kok bawa pasukan Sakmonoka itu masalahnya nah ini masalah sementara Ali merasa beliau sebagai khalifah Muawiyah merasa kan beliau ingin menegakkan hujahnya yaitu mana siapa yang membunuh Uthman saudaraku siapa yang membunuh Uthman ambil waktu itu Walaupun juga amalnya aibul qalbina. Ketemu di disiplin. Awalnya mereka memang hanya untuk islah. Jangan lupa di situ ada ada sahabat-sahabat besar, ada Abu Baidah itu ada ada eh, Abu Musa al ada Amr bin As, ada banyak sahabat-sahabat besar di situ sehingga mustahil mereka mau berperang. Mereka bertemu bukan untuk berperang, tapi untuk islah. Nah, Ali mengirim putusan untuk mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil. Mulai terjadi pertempuran sporadis antara mereka. Jadi bukan antara sahabat dengan sahabat, yaitu milisi dan milisi orang yang dari sana. Kan sepanjang perjalanan banyak dari Kufah mengirimkan, dari Basrah mengirimkan, dari Tengah mengirimkan sehingga kelompok-kelompok begitu kan, 120 ribu bukan, bukan sedikit nah, nanti sih bos sebuah majmuah salamah nomor sepuluh majmuah kalau kan masing-masing punya kebijakan sendiri-sendiri melihat kondisi depannya itu terjadilah lempar-lempar perang-perang kecil antar mereka dan jangan lupa bahwa di sini bukan hanya orang Arab ada orang Persia juga orang Kufah, orang Basra, orang Persia yang baru mereka masuk Islam setelah ratusan tahun menjadi orang yang beragama Jusi ya. dan mereka juga belum banyak belajar tentang Islam pertempuran dihentikan karena datangnya bulan Muharram berhenti Muharram rupanya berhenti di situ masing-masing yang tanpa sempat terkontrol justru solidasi kekuatan satu bulan ini bedanya orang dulu sama sekarang orang jahiliyah dulu sebelum Islam mereka menghormati Muharram orang modern sekarang nggak Muharram mau halal Muharram terserah ya. pokoknya setiap bulan boleh membantai kaum muslimin orang dulu juga Muharram ذو القعدة ذو الحجة رجب itu bulan dilarang membunuh apalagi bertempur. Amalannya ibarat ya. perang sibit meletus pada hari Rabu satu Safar. Ya Allah. Ya, Muharram selesai. Paginya juga Eh, bisa kita bayangkan bagaimana suasana waktu itu 210 ribu orang tumplek-blok di kota sipil dengan persiapan yang sudah mau tempur sehingga sahabat tidak mampu menahan mereka untuk tidak tempur ya karena isinya sudah macam-macam kan itu warna-warna itu sudah bercampur baur ya. Inilah kota sipil Perang terus berlanjut sampai Kamis tujuh sore, tujuh hari perang. Ammar bin Yasir gugur syahid. Kemudian sebagian sahabat mengingatkan, wahai Ammar, engkau akan dibunuh oleh kelompok pemberontak. Saat itu semua sahabat tersentak, kemudian mereka menghentikan perang. Menyadari kesalahan, ternyata mereka adalah pihak bagian yang benar adalah Ali bin Abi Thalib benar tetapi kembali yang namanya orang kan pernah wah itu kan alasan kamu zaman itu kan belum ada belum ada ilmu hadis yang bisa mentahkik benar dan ada hadis. kita sekarang mengatakan orang muslim sudah ada ahli hadis yang meneliti zaman itu kan belum ada wah itu kan yang biasa lah tapi kibar sahabat, sahabat-sahabat besar langsung percaya. Sudah, kita hentikan peperangan sabda Rasulullah terbukti Ammar bin Yasir gugur. Perang berhenti pada hari Jumat 8 Safar. Sehari setelah syahidnya Ammar bin Yasir. Jelas yang membunuh tidak mungkin sahabat. Tidak mungkin sahabat membunuh sahabat lainnya. Ini yang perlu kita pahami ya. Jadi perang sipil itu sahabat paling cuma 10 sampai 20. Yang lainnya ini ribuan itu sudah gak karuan semua. Ini yang perlu kita pahami. Seolah-olah selama ini perang sipil itu Ali dan Muawiyah. Ya Ali dan Muawiyah cuma dua orang yang 120 ribu orang dari macam-macam latar belakang yang sulit dikontrol semuanya. Jadi waktu itu betul-betul kondisi sudah sangat sulit. Abdullah bin Sabah sudah punya pengaruh yang sangat kuat, bahkan bisa pengaruh beberapa sahabat uh, ahli badan. Belum lagi eh, dari Persia juga demikian. Yang munafik Madinah pun masih pada hidup. ya <coughs> anak buah yang buah dari bin Salah masih hidup juga. Jadi di situ masih subhanallah suatu sangat sangat kacau baru. Perang berhenti pada hari Jumat 8 Safar. Kesepakatan dari kita ulangi lagi. 70 ribu orang terbunuh bukan satu, bukan dua, tapi 70 ribu kaum muslimin terbunuh dalam perang delapan hari. Bayangkan ini tajamnya lesan, tajamnya bisa terjadi seperti ini karena salah paham karena perselisihan maka mari kita tahan jangan sampai kita membuat kalimat-kalimat yang hanya akan memperkeruh suasana yang sahabat pun tidak mampu menahannya 70 orang yang semuanya adalah kalau ditanya muslim 25 ribu rupiah Ali 45 ribu dari pihak Muawiyah bin Abi Sufyan. Lalu tekan pada salah ternyata peristiwa itu sangat membuat luka yang dalam pada tubuh kaum muslimin. Dan ini tidak berhenti sampai di sini. Perang berhenti pada hari Jumat setelah terjadi berbagai termasuk salah satunya Ammar bin Kesepakatan damai dan tahkim dilakukan pada 13 atau 15 Safar 37 di Daumatul Jandil Di sebuah tempat yang jauh dari Mekah, jauh dari Sifin, jauh dari Syam, di tengah-tengah ini Yang namanya Daumatul Jandil Isi tahkim Ali menyadari bahawa tahkim ini lebih menguntungkan Mu'awiyah Mu'awiyah sudah, kekuatannya sudah habis sudah 45 meninggal tinggal 45 ribu karena sebenarnya ia hampir memenangkan pertempuran pertempuran tetapi Ali tidak ingin terlibat yang lebih parah dalam barisan kaum muslimin Abu Musa al-Ash'ari ditunjuk mewakili Ali sedangkan Abu bin As mewakili Muawiyah maaf kalau ada kalimat seperti ini bukan berarti saya melebihkan Ali atas Muawiyah jangan lupa ada 12 sahabat yang ternyata munafik di pihak Muawiyah dan itu sangat dipercaya oleh Muawiyah dan Muawiyah tidak tahu bahwa itu munafik ini jadi satu yang jarang diungkap oleh sejarawan oleh orang-orang sehingga mengatakan Muawiyah licik Kenapa sampai Muawiyah melakukan keputusan yang mungkin kurang tepat? Karena di situ ada 12 orang munafik bertubuh bersifat ber, ber, ber, hatinya kafir tapi fisik dan tindakannya adalah sahabat yang tidak ada seorang pun yang tahu kecuali Hudaybah Ibn Yaman ini yang sering maka saya katakan inilah fakta yang tidak terungkap yang tidak diungkapkan oleh banyak sejarawan maupun ahli eh, para para pakar yang menilai tentang perpecahan ini. Abu Salah sekali seorang ahli fikih seorang ahli ibadah dan seorang ahli syariah. Ditunjuk mewakili ahli Islam awal dan sebagai Muawiyah. Muawiyah adalah seorang ahli taktik dan strategi pertempuran serta seorang negarawan. Jadi latar belakang yang sangat berbeda. Walaupun Amr bin As juga seorang yang kafir dan berdebat seorang sahabat. Kesempatan Kesepakatan yang ditandatangani pada bulan Safar 37 Hijriah, sedangkan pertemuan yang sungguhnya akan dilakukan pada bulan Ramadan 37 Hijriah di Daumatul Jannah. 12 orang pasukan Ali marah dan kecewa dengan hasil kesepakatan mereka lalu keluar dari pasukan Ali dan pergi musuh Harun. Inilah bibit Khawarij. Haruri, maka disebut Khawarij disebut juga Haruriyun karena mereka apa namanya boykot tidak setuju dengan keputusan Ali mereka lari ke kota Harurah Inilah awal mula munculnya kelompok Khawarij. Khawarij itu jawab dari Khawarij. Orang-orang yang mengeluarkan diri dari kelompok Ali atau Haruri karena mereka keluar menuju kota Harurah. Maksud Haruri itu. Jadi Khawarij itu muncul di tahun 37 Hijriah yang awal mulanya adalah pendukung Ali bin Abi Thalib. Abdullah bin Abbas berhasil mengajak sebagian dari mereka kembali kepada Ali. Ada empat ribu. Mereka mengatakan, Ali telah kafir karena menetapkan hukum bukan dengan Al-Quran, tapi dengan cara tahkim. Menunjuk orang-orang. Nah, ini kan bukan Al-Quran dan Sunnah. Dijawab oleh Abdullah bin Abbas. Coba lakukan dalam Al-Quran ketika seseorang sedang umrah dia membunuh binatang, burung merpati. Kemudian untuk menentukan berapa dendanya, dia harus menunjuk seorang hakam. Kalau urusan merpati terbunuh saja harus menunjuk hakam, apalagi berapa tadi? 100 ribu orang muslim mati lebih harus menunjuk hakam. Mereka diam. Yang kedua, kalau sebutkan, saya lupa itu tiga, tiga, tiga ucapan Abdullah bin Abbas ini akhirnya membuat sadar 4000. Insya Allah di di bulan depan akan saya uh, sebutkan ini. Uh, eh, insya Allah pertemuan yang akan datang sirah sahabat tentang Ibn Abbas Kita membahas Ibn Abbas, siapakah beliau, bagaimana syafiahnya, keutamaan beliau, insya Allah juga depan termasuk nanti akan kita sebutkan tiga tiga ucapan dari Abbas yang menyebabkan 4.000 orang khawarij sadar. Dan ini sangat penting buat orang-orang sekarang yang gampang-gampang bilang khawarij. Insya Allah bulan depan mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kita. Amr bin Asad Abu Musa ashari bertemu di dalam jandal pada bulan Ramadan 37 Hijriah. Beberapa orang sahabat juga ikut hadir. Beberapa bukan banyak karena sudah berputar-putar mana mana Isi kesepakatan tahkim membatalkan bayah atas Ali bin Abi Thalib. Jadi khalifah diserahkan kepada bayat dibatalkan. Mengembalikan kepada kaum muslimin. Ya, kemudian Amr bin As mengangkat Muawiyah sebagai ini menurut beberapa versi karena bayat sudah jatuh sudah diserahkan kemudian sudah dikembalikan kepada kaum muslimin masa mau diambil lagi sama Ali kalau demikian Muawiyah kita angkat sebagai khalifah logika yang benar kan Wong, Wong Ali sudah mau mengembalikan ya sudah sekarang giliran saya yang ambil Amr bin As kita tidak boleh mengatakan beliau ini atau itu, tapi beliau mengangkat Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai khalifah karena khilafah sudah dikembalikan oleh Ali bin Abi Thalib kepada kaum muslimin dan pihak Muawiyah adalah bagian dari kaum muslimin itu. Ini yang kemudian menimbulkan tambah ramai karena pengen dibalekake ben dirubuk meneh orang malah jadi jalur bukan gitu. Tapi apabila dah sudah dikembalikan ya sudah sekarang saya angkat Muawiyah karena beliau juga bagian dari kaum muslimin. Ya pantas kan? Hal seperti kan masalah-masalah tidak seperti itu. Maunya Abu Musa menyerahkan itu agar dibahas dalam kondisi tahu nanti dipilih mungkin pihak ketiga. Sementara Allah quran sudah mendapat kalau pihak ketiga nanti muncul lagi apa pertentangan lagi. Jadi wajar saja kalau Abu Daud dan setelah demikian kami angkat Muawiyah sebagai khalifah. Mbak terima yang punya Ali. Ali bin Abi Thalib terima. Ya. <clears throat> Tetapi kemudian Ali belum bisa menerima keputusan sebagai Ali Ahmad bin As. Ya. Walaupun akhirnya beliau menerima, tapi saat itu beliau tidak menerima. Bagaimana bisa kami serahkan untuk dibahas siapa penggantinya bukan untuk diambil alih. Belum tercapai kesepakatan tentang khalifah. Ali bin Abi Thalib membatalkan banyak yang sah terhadap beliau. Ini yang di, yang di, kemudian dikritik oleh Khawarij. Ya sudah kalau demikian aku serahkan Siapa ini kepada kaum muslimin yang membatalkan. Ali berdua di Kufah menghentikan perannya dengan Muawiyah. Jadi pada awalnya Ali tidak bisa menerima. Tapi karena beliau melihat kepentingan yang besar, akhirnya beliau ke Kufah. Jadi Ali tidak di Madinah. Asalnya Ali dibaiat di Madinah, tetapi pusat pemerintahan Ali justru di Kufah. Di negara yang baru saja di eh, taklukkan oleh Umar bin Khattab belum lama, bukan di Madinah dan sedikit sahabat di sana. Golongan Khawarij meninggalkan Ka'ab Ali dan menyuruh ada yang bertobat Allah atas keputusan. Ini karena membatalkan bayat itu kan dosa. Insya Allah dengan tidak waktu Waktunya sudah. Ini nampaknya belum habis, jadi mudah-mudahan sebenarnya. Saya akan pada kesempatan yang lain karena waktunya sudah setelah 10. Imam Ahmad dan tidak ngantuk mudah-mudahan cerita itu ya. cerita itu berbeda dan asal tahu surat terpanjang itu cuma cerita tentang seekor sapi 285 ayat kalau nggak salah surat enam itu cuma cerita tentang seekor sapi sehingga diberi nama Al-Baqarah sepertiga Al-Quran itu cerita maka metode yang paling bagus untuk menjelaskan kepada umat itu cerita. Nah, nggak percaya coba, mesti domain apa? Ya, jangan mikir tuh lah. Akidah itu Azan cerita, akidah sama dengan cerita. Ini insya Allah mudah-mudahan bisa menjadikan kita itu. Nabi sudah memberikan satu sinyal, sahabat sudah menyadari sinyal itu, namun mereka beristihad ada kepentingan yang lebih besar ternyata itu adalah sebuah kesalahan istihad. Namun ada itu yang lain <clears throat> begitu diingatkan wahai Zubair ingatlah engkau suatu hari ketika Nabi mengatakan engkau akan membunuh membunuhku dan engkau pihak yang salah dia tidak mengatakan langsung membunuh ini. Maka perselisihan di antara kita itu adalah sesuatu hal yang wajar. Maka mudah-mudahan dengan kajian ini kita bisa mengambil ibrah supaya jangan terlalu berlama-lama kita saling mendendam, jangan terlalu berlama-lama memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk menyusup ke kita. Para sahabat telah menjadi korban dari konspirasi Yahudi, konspirasi uh, Majusi dan konspirasi munafikin sehingga 70 ribu sahabat dan para pengikut sahabat meninggal. 25 ribu dari kelompok Ali bin Abi Thalib, 45 ribu dari Muawiyah bin Abi Sufyan. 70 ribu itu bukan jumlah yang sedikit, hanya dalam 8 hari. 8 hari peperangan menelan korban 70 ribu semuanya kaum muslimin maka ini kita jadikan sebagai ibro bukan justru menjadi alasan mau mereka saja perang kok oh, kita nggak boleh saling perang ya. <laughs> jangan malah dijadikan seperti tidak mereka sudah berupaya sedemikian kuat untuk menahan mudah-mudahan ini bermanfaat barangkali ada pertanyaan mau silakan barangkali akan ada yang ditanyakan Ya, hakim. Ali menyerahkan kaisar. Ya. Oh, tidak boleh membunuh tawanan. Aisyah. Ya. ya. Aisyah Raja bukan pemimpin perang. Perlu dicatat, Aisyah bukan yang memimpin perang Jamal. Disebut perang Jamal karena Aisyah tidak hanya naik unta, tapi beliau naik haudaj. Haudaj adalah tandu di atas unta, karena beliau perempuan. Beliau di atas haudaj dan itu merupakan benda yang paling tinggi sehingga sebagai patokan. Bukan Aisyah yang memimpin. Bukan bukan Aisyah yang memimpin perang Jahal, tetapi unta Aisyah sebagai patokan. Karena waktu itu tidak bawa panji-panji, omong oh, nggak bawa perang, tidak membawa apa, panji atau bendera tidak, karena bukan bawa perang. Nah patokannya adalah untanya Aisyah yang paling tinggi, maka disebut perang unta karena bukan karena Aisyah yang memimpin dengan unta, tetapi karena onta itu sebagai patokan posisi dari kelompoknya Aisyah. Nah saat itu Aisyah ketangkap. Terus kamu dulu. Oh belum ya. Tanya tadinya belum ada, tapi ketika sudah tahkim, Ali memutuskan untuk menunjuk Abu Musa sebagai eh, yang mengambil keputusan itu kenapa tidak kamu saja barangkali dengan dalil Al-Quran dan Sunnah? Kenapa harus lewat tahkim? Yang ini adalah pertemuan antar manusia untuk menentukan bukan sudah jelas Al-Quran. Ini baru satu. Yang dua saya Yang satu lagi tentang tawaran tapi soal dia akan akan saya bahas. Ya. Jadi sejak itu terjadi sejak praksi sipil ketika Dauman Mujazal bukan sejak perang sini sejak tahun sejak tahun 37 Hijriah pada saat tahkim di Daumatul Jannah Monggo silakan mungkin yang lain kita membaca kisahnya Khalid dan Muhammad Kisahnya Khalid ini ya manusia itu membentuk Khalid manusia ya. ketika saya membaca dalam hati ini tuh Oh, kan tadi sudah jelas ya, kenapa sampai Ali Ali berada yang benar dan kenapa Muawiyah menjadi seolah-olah menjadi biru. Kenapa tadi? Karena ya karena munafik orang-orang yang memusuhi satu berada di pihak Muawiyah. Ini masalahnya. Sehingga apa-apa yang mungkin bukan instruksi Muawiyah dianggap sebagai sesuai ya Karena nggak mungkin kan ngatur 120 eh, ribu orang kok hanya dengan satu perintah. Nggak ada mikrofon, nggak ada megafon kan? Kan pasti panggil kelompok-kelompoknya mana yang dari sini dari sini dikasih instruksi dan tidak semuanya itu langsung ditangani langsung oleh Muawiyah. Karena Muawiyah berada di Syam. Jadi itu situ. Bahkan ketika sekarang saya jelaskan seperti ini, mudah-mudahan kawan semua faham bahwa Muawiyah itu informasi yang dia dapat dari orang yang beliau percaya dan ternyata itu munafik. Nah sekarang kita gimana juga? Percaya sama orang kita nggak tahu dan dia sangat baik, sangat saleh, ternyata dia adalah munafik. Jadi ya ya musibah musibah bagi معاوية musibah bagi علي بن Abi musibah oleh kaum Jadi kita tidak katakan bahwa ulama yang Dengan ini inilah maksud yang saya maksudkan, meluruskan pemahaman itu. Jadi disinilah bahayanya. Sok kaum muslimin mudah dicabik-cabik karena kesabaran orang kafir menjadi munafik berpura-pura seperti sahabat. Apa nggak ironis itu? 70 orang muslim terbunuh salah satunya karena kesabaran 12 orang munafik selama 35 tahun berpura-pura menjadi orang muslim sementara kita kalah sabar berpura-pura jadi mujahid PHL mereka masya Allah di hatinya masih kafir hatinya kafir tapi dia tetap sholat, tetap infak, sedekah, tetap berjihad, tetap membela, semua tidak ada yang tidak dilakukan. Apa yang dilakukan oleh para sahabat dia lakukan. Apa yang dibenci sahabat dia benci, apa yang dicintai sahabat dia cintai. Seluruh kebaikan sampai tidak tahu bahwa mereka itu puluh 35 tahun bayar menemui. <laughs> Ini salah satu yang jarang diungkap dan itu diungkapkan dalam hadis sahih Rawahu Muslim riwayat dari Ammar bin Yasir. Mudah-mudahan ini bisa membuka pemahaman kita bahwa Muawiyah tidak salah. Ali bin Abi Thalib tidak salah. Zubair Awam tidak salah. Aisyah radhiyallahu anha tidak salah. Radhiyallahu anhu dua belas inilah maka kemudian Allah beri nama api neraka khusus diberi nama buat 12 orang itu namanya Dubai saking besarnya makar mereka terhadap kaum muslimin sehingga siksanya pun diberi nama khusus. Mudah-mudahan hadis ini bisa memberikan penjelasan kita. Maka kalau kita ditanya tentang perselisihan ini kita bisa menjawab dengan jelas. Jago apa? Terus tahu ngaji yang baik. Jelas apa ya? Jawabannya jelas. jelas banyak orang baik. Sesuai ngaji ini kalau tengah jam. Ada lagi mungkin sebelum kita tutup. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار apabila dua muslim bertemu kedua bertanya maka yang membunuh dan terbunuh di neraka apakah berlaku buat mereka 70 ribu orang jangan lupa 70 ribu itu tidak semua sahabat kan? ini yang perlu kita pahami 70 ribu bukan semua sahabat berarti juga kalau mereka berdosa sahabat juga berdosa kan itu kalau mereka berdosa mereka di neraka siapa yang bikin ini kan repot kan jawabnya jawaban saya Allah Allah kamu tidak berani menunggu kalau sahabat ya itu tidak berani sebenarnya kalau saya tidak bisa mengatakan apa itu memang tidak kata antara saud sedari antara bin Yasir dengan nah, bukan saya dulu tetapi kamu nggak mencegah nah ini repot saya katakan apakah ini termasuk mudah-mudahan tidak mudah-mudahan tidak dan kalaupun dia mudah-mudahan yang itu adalah yang menarik Kalau salah satu menyerang mereka, maka ingatkan kalau si yang satu nggak mau, nah, ini kena Tidak, ya. insya Allah, mudah-mudahan itu adalah maka disebut fitnah, cobaan, ujian besar sepanjang sejarah kaum muslimin adalah perang sipil. 70 ribu kaum muslimin gugur, maka ini merupakan ujian sehingga kita justru berdoa mudah-mudahan mereka semua yang gugur karena menggunakan kebenaran agama. Yang salah adalah orang-orang yang mengadu mereka. Jangankan kok para orang-orang yang baru masuk Islam, sahabat pun sampai terpengaruh dengan dengan apa namanya provokasi mereka. Ini ibrah yang bisa kita ambil. maka mari kita jaga diri kita jangan mudah-mudah untuk terprovokasi karena provokasi ini bisa menyebabkan kita semua celaka. Sebagaimana firman Allah, "Ja'akum fasiqun binaba'in yanu an tusibu qauman jahalatin wa tusbihu ala ma fa'altum nadimin." Wa'lamu anna fiikum Rasulullah. Di sini apabila datang seorang fasik membawa berita Gitu. cek dan dicek dulu. Jangan sampai kamu mencelakakan saudara kamu karena kecerobohanmu tidak mencek dulu. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Sekali lagi kesimpulannya yang pertama bahwa para sahabat adalah manusia biasa yang bisa salah, bisa benar. Suatu ketika mereka melakukan kesalahan, suatu ketika mereka melakukan hal yang benar. Dalam kasus Muawiyah dan Ali ini, jangan lupa ada tiga pihak yang ikut berperang di situ. Satu, Abdullah bin Sabah, Yahudi. Dan dia tidak sendirian. Yang kedua, Fairus yang membunuh Umar bin Khattab. Itu juga bukan sendirian. Dia punya banyak orang-orang di, di Persia Yang tidak terima Persia dimasukkan dalam Islam yang sampai hari ini mereka masih belum terima. Persia itu budaya budaya yang tinggi tidak mau begitu saja menyerah. Kemudian ada orang-orang yang semua mereka mencari celah bagaimana menghancurkan Islam. Maka mudah-mudahan dengan kajian ini kita bisa mengambil ibrah. Tapi yang paling penting adalah kita bisa memahami posisi Ali dan memahami posisi Muawiyah sehingga tidak lagi mengatakan Ali yang benar Muawiyah salah Ali benar Muawiyah beliau keliru bukan karena kehendak beliau beliau keliru karena orang-orang di sekitarnya ternyata mengkhianati Islam. Begitu, kalau lebih ya. Ali di pihak yang benar, tapi Muawiyah juga bukan pihak yang salah. Muawiyah melakukan kesalahan karena orang-orang di sekelilingnya ternyata adalah orang-orang kafir yang 35 tahun orang-orang menjadi sahabat. Belum lagi ditambah dengan Abdullah bin Sabah, belum lagi ditambah orang-orang dari dunia Persia. Maka dengan ini bisa kita lakukan dua-duanya diuji oleh Allah SWT. Ali diuji, Muawiyah juga diuji. Dan Alhamdulillah terjadilah Amul Jamaah, yaitu tahun Jamaah di mana Al Hasan bin Ali menyerahkan khilafah kepada Muawiyah. tapi belum selesai tadi. Jadi masih Ali diserahkan kepada Muawiyah itu Hasan masih diangkat sebagai Khalifah anaknya Ali bin Abi ketika Ali meninggal. Paham ya? Kalau diteruskan sampai apa namanya pagi ini sudah selesai. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah. Kalau memang rekan-rekan eh, tidak keberatan ini kita lanjutkan dulu sampai dengan selesai. Eh, supaya jangan terpotong baru nanti.